Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin اللهم صل على سيدنا محمد افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله الطيبين وصحابته الاكرمين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para jamaah sekalian yang sangat saya hormati Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita Ada orang kaya raya yang hidup sebelum masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjelang matinya dia bertanya kepada anak-anaknya yang rata-rata hidup sukses. Dia bertanya kepada anak-anaknya, "Menurut kalian bapakmu ini orang baik atau tidak?" Semua anak-anaknya menjawab, "Bapak orang baik." Lalu bapaknya melanjutkan Ketahuilah wahai anak-anakku Aku yang lebih tahu tentang diriku daripada engkau Aku tidak memiliki sedikit pun kebaikan Yang saya miliki hanya dosa dan dosa. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku, saya tidak punya harapan apa-apa kecuali ketakutan saya akan disiksa Allah. Oleh karena itu, saya berwasiat kelak jika saya mati nanti bakar saja bakar saja tubuh saya setelah menjadi arang, tumbuklah. Setelah itu tumbuk lagi. Sampai sangat lembut. Setelah itu anak-anakku, pergilah kamu ke lautan. Jangan taburkan debu abu mayatku itu sebelum ada angin yang sangat kencang. Semua anaknya berjanji untuk melakukan wasiat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, anak-anaknya benar-benar menjalankan wasiat sang ayah. Ketika debu abu si mayat itu ditaburkan di tengah laut yang dihempas angin yang kencang tiba-tiba Allah berfirman kun fayakun wahai abu yang sudah tertelan angin wahai abu yang sudah masuk ke dasar laut sekarang berkumpullah kamu sekarang jadilah kamu seperti manusia sebelumnya Karena Allah sudah berbicara kun fayakun, apa yang tidak terjadi? Persoalan bapak-bapak ini berat. Tetapi kalau Allah sudah menggabungkan antara huruf kaf dan nun kun, apa yang berat? Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah mengucapkan kun. Hadirin sekalian, orang itu kemudian hidup lagi dan terjadilah dialog. Allah bertanya, ini pertanyaan Allah. Ayya abdi, ma hamalaka ala an fa'alta ma fa'alta? Wahai hambaku, kenapa kamu berwasiat yang aneh-aneh seperti itu? Orang ini menjawab, "Makhafatak." Saya takut kepadamu saya tahu bahwa setelah saya mati saya pasti akan kau siksa. Saya ingin menghilangkan jejak. Apa kata Allah? Karena kamu masih punya rasa takut kepada saya. Dosamu saya maafkan. Rasulullah sampai mengulang sekali lagi. Allah kemudian mengatakan, dosamu saya maafkan. Dan surga sudah disediakan untuk kamu. Silakan dengarkan kisah berikutnya yang mencerminkan betapa murahnya Allah Ini terjadi juga pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang pria di kampung yang meninggal dunia dan tidak satu pun warga kampung itu mau memandikan dan mensolatinya. Mereka justru menyeret jenazah itu ke sampah karena orang ini memang terkenal sampah masyarakat. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Musa, ada orang yang dibuang di tempat sampah di sebuah perkampungan. Carilah ia sampai ketemu. Lalu mandikan. Bungkuslah dengan kafan. Solatilah dan makamkanlah secara terhormat. Ia benar-benar kekasih saya. Maka berjalanlah Nabi Musa alaihi salam dari kampung ke kampung. Dan setiap manusia yang dijumpai mereka mengatakan, "Ya, ada orang jahat, orang jelek yang dibuang di tempat sana." Dicari sampai ketemu. Ternyata Nabi Musa menemukan orang ini sudah baunya busuk di tengah tumpukan sampah. Lalu Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, apakah orang yang terkena jahat ini yang kau sebut sebagai kasih kekasihmu. Allah mengatakan, "Wahai Musa, benar, ia memang orang jahat, orang banyak dosa. Tapi tahukah kamu, orang-orang tidak tahu juga bahwa menjelang matinya ia meminta belas kasihku." Musa, saya sudah memproklamirkan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah saya tidak memberikan kasih kepada orang yang merengek-rengek minta kasih saya itu? Musa ketahuilah sebelum mati dia berkata begini. Wahai Allah, engkau maha tahu gunungan dosa yang saya pikul di pundakku. Tapi aku yakin engkau tahu isi hati saya. Setiap saya melakukan dosa sebenarnya hati saya berontak saya ingin bertobat tapi selalu gagal. Wahai Tuhanku kata orang ini. Jika engkau mengampuni saya, pastilah nabimu Nabi Muhammad tersenyum, senyum karena ada ham, ada umatnya yang terbebas dari neraka. Sebaliknya musuhmu iblis dan setan-setan akan bersedih Aku yakin engkau wahai Allah lebih menyukai senyum nabimu daripada senyum iblis. Maka ampunilah aku. Allah kemudian berfirman, Aku Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Aku akan mengasihi dan mengampuni dia karena ia mengakui dosa-dosanya. Wahai Musa, segera solatilah dia. Aku sudah mengampuninya dan aku sudah memberikan keberkahan atas orang yang mensolatinya. Para hadirin sekalian, semua kemurahan dan ampunan yang saya sebutkan itu terjadi di luar Ramadan. Betapa besar dan luasnya ampunan itu dalam Ramadan. Ramadan artinya pembakaran. Artinya membakar seluruh dosa-dosa kita. Mengapa Allah mengobral kemurahan dan ampunan itu? Ibnu Athaillah menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Alima wujud ad-dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ikhtiyajaka ila fadlih fakaththara amdadaha Allah tahu kamu itu manusia yang lemah. Maka Allah tidak menuntut banyak-banyak ibadah dari dari engkau. Wa alima ihtiyajaka ila fadlih dan Allah tahu kamu butuh pengampunan, butuh kasih, butuh rahmat. Fakatharu amdadaha maka kebaikanmu itu dilipat gandakan, dilipat gandakan. Jangan mengulang kebodohan seperti yang terjadi pada Ramadan tahun lalu karena tidak maksimal memanfaatkan bulan suci untuk pembakaran semua dosa kita. Hadirin, kemurahan dan ampunan Allah akan tercurah lebih deras lagi kepada Anda jika dalam Ramadan nanti Anda juga mengobral mahar. Artinya mengobral maaf kepada semua orang yang zalim dan mengobral harta untuk sedekah. Jika kita bermurah hati kepada penghuni bumi, maka semua penghuni langit akan mendoakan untuk kemurahan Allah untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حق حمده واستزيده من فضله وكرمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب Allahumma ghsil khotoyana bil ma'i jiwal thalji wal barad Wahai Allah jauhkan kami dari dosa seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat Selama Ramadan nanti mandikan kami dengan air segar berisi ampunanmu Siramilah kami dengan salju yang berisi rahmatmu Segarkan kami juga dengan embun berkahmu Agar hati kami bersih di bulan yang suci dan keluar Ramadan sebagai manusia baru yang kau cintai. Allahumma adhillana tahta arshik yawma la dhilla illa dhikluk wasqina min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'ah la nadma'u ba'daha abada. Wahai Allah ketika semua manusia menjerit kepanasan pada hari kiamat nanti, payungilah kami dengan arashmu. Izinkan kami, suami, istri, anak-anak kami dan semua keluarga kami mereguk air yang nikmat, dingin dan segar dari Al-Kausar telaga nabimu. Sehingga kami tidak haus selamanya. Izinkan pula wahai Allah kami mengambilkan air itu dan meminumkannya untuk orang tua kami dan semua orang yang kami cintai wa anta radin anna Allahumma ahyina muslimin, wa tawaffana muminin. Wahai Allah, wafatkan kami ketika engkau tersenyum senang melihat wajah kami. Wafatkan kami ketika Rasulmu senang menerima kehadiran kami. Hidupkan kami sebagai muslim yang baik dan wafatkan kami sebagai mukmin yang sempurna. اللهم اجعل أول اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا Wahai Allah jadikan setiap pagi hari pagi penuh kemuliaan Siang harinya kesuksesan dan malam harinya malam syukur dan kebahagiaan Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi Wahai Allah berikan kami keluarga kami kekayaan ilmu pengetahuan lalu hiasilah hidup kami dengan kelembutan budi pekerti wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah muliakan kami wahai Allah dengan akhlak yang mulia dan ketakwaan lalu kuatkan hidup kami dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah wa na'udzubika minal falasi wal kasal jauhkan kami ya Allah dan anak-anak kami dari malas bekerja malas beribadah dan jauhkan kami dari kegagalan dalam banyak hal Allahumma farijal hammi wa kashifal gham. Wahai Allah yang memberikan jalan keluar setiap kesulitan. Ya Allah, berikan jalan keluar setiap orang yang sedang dalam kesulitan. Sembuhkanlah seluruh orang yang sedang sakit. Wahai Allah berikan kami kemuliaan dengan berjumpa dengan Rasulmu setiap malam hari.